المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم حديث صحيح رواه أحمد رواه أحمد Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jahidul musyrikin." Berjihadlah melawan orang-orang musyrik. Melawan orang-orang yang menyekutukan Allah. Bi amwalikum dengan harta-harta kamu wa anfusikum dan dengan jiwa-jiwa kamu wa alsinatikum dan dengan lisan-lisan kamu kalau berjihad membela agama Allah menghadapi orang yang kafir kepada Allah maka yang total jangan kalau kamu itu berjihad cuma nyumbang aja duit nggak siap mati Jangan nanti kamu dari itu berjihad cuma dengan jiwa saja. Wis aku bondo tenogo. Siap dengan tenaga aja. Jangan kamu tadi itu berjihad eh, cuma hanya tenaga, tidak mengeluarkan harta. Atau misalnya berjihad cuma ngomong, saya ya bisanya berjihad cuma ngomong aja nasihat. Harus siap total kalau membela agama Allah. Ngomong perlu harta, hartanya korbankan, perlu jiwa, jiwanya harus dikorbankan. Itu tantangan orang yang beriman. Jadi orang beriman itu harus siap membela agama Allah habis-habisan sampai titik darah terakhir bilang. Baru itu orang beriman beneran. Semenjak masih dia tadi itu tidak siap berkorban, berarti belum mantep itu imannya. Ah, cuma harus ada saatnya. Jihad itu bukan serta merta. Ayo sekarang jihad, kita adakan bom bunuh diri. Ah, itu enggak benar. Jihad itu ada saatnya. Pertama, kita buat kekompakan antara umat Islam dulu. Kompak baru kita menghadapi musuh bersama-sama. Kenapa kalau tidak kita bisa diadu domba oleh musuh? Paham ya? Kompak dulu. Kemudian satu komando. Wa idastun van fanfiru. Satu komando. Kalau udah ada komandannya yang menyatakan kita bangkit berjihad bareng menjadi satu kekuatan. Tapi kalau sendiri-sendiri, wah ini alamat perang saudara ini. Alamat perang saudara. Karena itu, jangan kesusu kalau mau jihad itu. Buat satu kekuatan. Nah, Gimana cara membuat satu kekuatan? Jangan jadi umat Islam yang satu sama lain saling menyerang. Saling menghabisi. Saling menyalahkan. Apalagi saling mengklaim dirinya orang yang beriman yang tidak sama adalah kafir. Lah kalau sudah begitu kapan menang umat Islam? Kalau umat Islam saling mengkafirkan satu sama lain. Karena itu harus disepakati dulu. Gimana ini? Duduk yang benar. Tapi bukan berarti yang berbeda tadi itu benar semuanya aliran itu semuanya benar. Enggak, ayo duduk. Kita bahas bersama. Mana yang dinyatakan benar? Sesuai dengan ajaran Al-Quran, sesuai dengan ajaran ha hadis. Jangan doktrin-doktrinan. Ya sudah, kalau begitu, lana amaluna walakum amalukum. Loh, ini bukan ilmiah kalau begitu. Bodoh itu kalau begitu itu. Ya sudah kalau begitu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Duduk katanya kita akan mencari kebenaran. Ayo kita duduk. Ya sudah ini prinsip saya, ini adalah kemauan saya. Loh ada apa kemauan kamu? Sesuai dengan yang diterakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ayo kita duduk. Jangan mengklaim nggak tahu apa-apa kemudian langsung yang nggak gini kafir, yang nggak gini sesat, yang nggak begini masuk neraka. Nah, karena itu, huh? kita umat Islam harus kompak dulu. Kalau kompak umat Islam nggak ada yang berani orang-orang kafir itu. Kemudian yang berikutnya umat Islam itu kalau mau menghadapi orang-orang kafir dan mendapatkan kemenangan maka harus siap segala-galanya. Orang Islam itu lebih senang mati masuk surga daripada dia tadi itu kurban imannya. Itu harus begitu. Eh? Perintah jihad dalam Islam banyak sekali di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Perangi orang kafir dengan total sebagaimana mereka juga merangi kamu dengan toh, total. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Dengarkan baik-baik. Kita ini diperintahkan jihad. Kenapa? Tahu enggak? Karena umat Islam ini asli dimusuhi sama orang kafir. Walaupun umat Islam ini tidak mengganggu. Karena itu kita disuruh siap jihad. Kalau tidak diomong Islam ini pasti dimusuhi. Walaupun tidak mengganggu. Cuma perintah jihad ini bukan mutlak semua orang kafir harus dihabisi. Tidak. Yang musuh Islam. Yang musuh Islam hadapi dengan jihad. Jangan jadi pengecut. Jangan jadi penakut. Yang tidak musuh Islam. Ahlu zimma. Orang kafir yang patuh. Orang yang kafir yang tidak masuk Islam tapi eh, orang yang tidak masuk Islam tapi dia tidak mengganggu, tidak memusuhi, nggak boleh diganggu itu nggak boleh diganggu. Tapi kalau mengganggu, memusuhi Islam, kita harus hadapi dengan jihad. Gitu. Kalau secara mutlak semuanya tidak boleh mengganggu ahlu zimah tidak boleh. Baik. Dulu di zamannya Rasulullah. Wah, Umat Islam digencet, dibunuh. Karena itu bangkit. Ayo kita habisi mereka. Sebagaimana mereka menghabisi kita. Baru umat Islam menjadi jaya. Jadi tidak ada permusuhan sebenarnya. Tapi menghadapi musuh. Cuma begitulah orang-orang yang kafir ini menganggap Islam itu adalah agama yang ekstrim. Itu fitnaan. Dia nggak tahu asal usulnya jihad itu gimana. Sehingga kadang-kadang, wah itu yang teroris yang pakai serban semuanya itu. Itu teroris itu yang bawa hadis itu. Itu teroris yang pakai jenggot itu. Ini orang menfitnah. Ini orang mau bohong tapi kebukten kesalahannya. Saya mau tanya. Yang menjajah Indonesia orang Islam dah. Hah? Yang janjah orang Islam mulai Portugal, mulai Inggris, mulai Belanda, orang Islam dah. Bukan. Ratusan tahun loh dijanjai ini. Sampai Jepang, wong Islam dah? Bukan. Hah? Yang menjajah ada di Palestina, orang Islam dah itu? Bukan. Mana orang Islam yang menjajah? Hah? Yang ngebom di Irak itu Sampai ratusan ribu yang mati itu orang Islam tadi? Bukan. Yang menghancurkan di Libya, yang menghancurkan yang ada di Afghanistan, orang Islam tadi itu? Bukan. Coba sekarang kita bandingkan orang-orang kafir yang hidup ada di daerah Islam aman hmm? aman orang Buddha ada di Indonesia aman. Ada di daerah Islam aman. Tapi orang Islam yang ada di Myanmar, daerahnya orang Buddha, dibantai, diusir. Ini gambaran ini ya. Biar tahu Anda ini bahwa itu fitnahan semuanya itu. Hmm? Orang Kristen ada di Irak, yang ada di Indonesia aman. Kalaupun ada sedikit, ya sedikit itu. Gangguan sedikit. Tapi bagaimana umat Islam yang ada di Bosnia? Nggak aman dulu. Dibantai. Bagaimana sekarang ada di daerah-daerah Eropa? Wah, banyak ditekan, malah dilarang pakai jilbab di sebagian negara tidak aman. Katanya ada ham. tidak ada yang berbicara hamnya. Ham-hum itu. Fitnah, itu fitnah semuanya itu. Itu fitnah semuanya. Karena itu umat Islam untuk menghadapi yang model-model begitu, kamu harus siap jihad melawan orang-orang kafir. Tapi kafir yang musuh sama is Islam. Wah ditegakkan toleransi di Indonesia biar umat Islam itu menyatu mulai bien sudah dihargai kamu di Indonesia tidak pakai kamu tegakkan lagi mulai dari dulu aman mulai dari dulu kalau kamu berbicara toleransi jangan di Indonesia. Sudah ada toleransi dari dulu konai yang ngotik-ngotik lagi sekarang. Dulu yang di Eropa umat Islam yang gencet itu. Dulu. Bagaimana yang ada di daerah Arab ada di sana? Dia acak-acak itu. Bicara sama mereka. Jangan bicara sama kita. Jangan mau dibodoh-bodoh sampai. Saya mau tanya, pernah tidak ulama merencanakan ngobong gerejo? Oh, no. Cuma kita kadang-kadang protes. Loh iya, kok gampang teman kamu bangun gereja padahal jumlahnya kamu tidak banyak. Lah masuk, wong Kristene 100 ini 50. Kan tidak masuk akal. Loh, itu kadang-kadang kita tanya, ini gimana ini aturan pembangunannya? Wajar kan? Wajar. Karena di mayoritas umat Islam secukupnya silakan. Berlebihan jangan, kan begitu. Karena itu umat Islam ini harus pinter gitu loh, harus pinter, Pak. saya tak kasih tahu ya. Di daerah mayoritas umat Islam misalnya nih gambarannya orang Hindu yang ada di Tengger aman nggak ada masalah buat kasoto tidak apa-apa kan nggak ada masalah orang Islam ada di Bali oh, nggak masjid soro sulit izinnya sulit itu. Cobalah kalau kamu itu akan berbicara ham, sing adil yuk. Lungguh sing Di daerah kantongnya orang Kristen, soro Pak, bangun masjid umat Islam. Kemudian di daerah mayoritas umat Islam suruh bebaskan gereja, tidak pakai izin, tidak apa-apa. Kemudian bilang ini anarkis, ini termasuk uh, mengucilkan kaum minoritas. Ayo kita duduk, kita bahas bersama. Ini fitnaan terhadap is Islam. Karena itu orang Islam ini harus pinter. Khususnya ustadz-ustadz, kiai-kiai. Kadang-kadang sok dia tadi itu akan Bagaimana membina umat ini supaya bersatu? Bersatu mulai biyen ndak ono ribut-ribut kecuali orang-orang yang memang dia tadi itu didoktrin keras. Iya sih iku golongan JI, eh, atau yang lainnya. Itu orang-orang yang ingin tampil menjadi pahlawan syuhada tapi dengan tanpa dasar ilmu. Nah kalau kita maulutan, mikrotan, enak kabeh. Kon kate mlebu gereja, mlebu gereja ndak ngurus. Kon kate mlebu kelenteng, mlebu kelenteng ndak ngurus. Ndak ada masalah. Yang penting jangan musuhi is Islam. Lu kan enak. Selesai. Karena itu, Hah? terjadinya di Indonesia macam-macam itu sebetulnya tambah memicu bagaimana kerenggangan umat Islam tambah memicu gak karuan tambahan wes enak Indonesia dikena sudah mulai zaman merdeka sampai sekarang itu loh ndak ono sing ruwet malah diruweti kita Oh, sampai terjadi masalah sing di Ambon rame tahu nggak sampean itu bukan karena apa? Terjadinya ramai itu karena wong Islam diserang. Habis sholat hari raya diserang di ini Ya siapa mau di ini Ya jihad. Wes mari kepepet. Bagaimana cara menyatukan umat Islam? Lah apa tidak boleh biar ngomong cangkemmu? Ini fitnahan semuanya saudara. Walhamdulillah. Hah? Masih tidak ikut-ikut yang lainnya. Indonesia ini sebetulnya sudah bagus. Dibandingkan dengan negara yang lainnya, sudah bagus, sangat bagus. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru yang kamu khawatirkan bukan umat Islam. Non-Muslim tadi itu jangan mengganggu umat Islam. Selesai. Keliru kadang-kadang. Wah, ini jangan-jangan Nabi Taufik mau ngadakan gerakan. Keliru kan? Keliru sing ngadakno gerakan justru yang bukan Islam. Mancing-mancing. Kadang-kadang tidak masuk akal gitu. Tak cerita nih sampai ya. Di kota Madia nih, kota Madia, Pasuruan. Pernah terjadi. Mau ngadakan orang-orang ngasoroh misa besar dengan jumlah kira-kira 5.000 sampai 10.000 ada di lapangan secara terbuka. Saya diajak musyawarah. Tapi saya tanya, dulunya ngadakan di mana itu misa? Di Surabaya. Apa kok ngalih yang Pasuruan? Saya mau tanya, kenapa? Long jumlahnya di sini tidak begitu banyak. Kalau di Surabaya mungkin sampai 5 ribu, 10 ribu. Berarti mau di drop dari mana-mana. Ngadakan di Pasuruan. Alasannya supaya ada toleransi. Loh, dari dulu toleransi kita kalau ada masalah. Justru kamu ngadakan yang baru akan bermasalah nantinya. Kita harus menjaga supaya mereka misalnya aman, wong Islam Joko, Allah apa Joko? Kemudian kalau ada yang menyusup, golongannya yang ekstrim-ekstrim itu, yang jadi pahlawan-pahlawan itu, bom-boman dari itu, nyusup oleh di Pasuruan sampai terjadi ledakan di Pasuruan. Mari ngono wong Pasuruan, di Pasuruan itu ada gerakan yang ekstrim ngono. Tuh kamu yang mancing ya tidak benar. Lo kini aman ngadakan acara-acara yang bisa membuat masyarakat tadi itu terpancing dengan gerakan-gerakan anarkis tadi itu. Bilang, saya tidak mau tanggung jawab. Akhirnya polisi, TNI diribut diributno kayak acara itu nantinya. Jogo-jogoan ketat, nanti mari ngono ada penyusupan, ada macam-macam. Lo ada apa dolek ruwet-ruwet? Lo wong aman di Surabaya ngalih di Pasuruan. Itu usulan saya. Tak tinggal. Rupanya masuk. Lah kan rawan jadinya. Lah ngadakan gini-gini ini namanya mancing. Lu sudah aman-aman lah kok digai model-model gitu. Karena itu harus lihat situasi dan kondisinya. Enggak perlu kita enggak pernah maksa orang Kristen masuk Islam, orang Katolik masuk Islam, orang Konghucu masuk Islam. Dak ngurus agamamu, lakum dinukum waliyadin. Tapi yang penting jangan kamu dari itu mengganggu kita, mengganggu keamanan kita, mengganggu stabilitas kita. Lu enak kan gitu. Ini sudah enak di Pasuruan ini. Di Indonesia ini sudah enak, sudah aman-aman. Cuma kok umek terus heran aku. Hah? Kembali lagi ke masalah jihad. Jadi jihad ini adalah diperintahkan dalam Islam karena untuk menghadapi mu, musuh daripada luar Islam. Kalau ada orang nggak seneng jihad itu bisa jadi pengecut lah musuh sudah siap menghajar kita tanpa alasan loh ya tanpa alasan. Kemudian kita tidak siap-siap untuk menghadapi musuh. Oh, itu bang bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum." Diwajibkan bagi kamu untuk jihad. Memang nggak seneng itu jihad. Siapa seneng? Siapa seneng siap perang, Pak? Siapa seneng? Siap perang itu tidak seneng kita. Wa asa anta syai'an wa wa kerulakum. Tapi walaupun jiwa kamu tidak seneng tetap nurut untuk jihad. Mungkin yang nggak kamu senangi itu ternyata menjanjikan yang baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Wah, seneng damai. Iya, damai. Tapi kamu ditekan nantinya. Dan itu akan menjanjikan jelek bagi kamu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kamu tidak tahu mana yang lebih baik bagi diri kamu. Yes. Kira-kira kalau Belanda Dulu tinggal di Indonesia, Jepang tinggal di Indonesia. Tidak ada pelajaran jihad. Bagaimana supaya damai dengan Jepang damai dengan Belanda yang jajah Indonesia enak tahu Rib ini kamu tidak senang perang kamu tidak senang dengan berjihad melawan musuh dari itu cuma tidak menjanjikan khairul lakum tidak menjanjikan kebaikan syarrul lakum kamu akan ditekan anak cucu kamu akan dikuasai sama mereka tapi dengan lafaz jihad Allahu Akbar lawan musuh maka memang tidak enak banyak yang mati banyak yang sakit banyak yang terbakar rumah cuma wawa lakum walaupun tidak enak ternyata lebih baik kita menjadi negara yang merdeka iya enggak karena itu penting bagi kita umat Islam untuk mengetahui kewajiban jihad. Disampaikan dari orang Islam ini wajib untuk siap jihad, gitu loh. Tapi jangan mau dikomando sampai Amrozi. Imam Samudra misalnya. Komando kalau umat Islam tadi itu sudah kompak. Dan yang dihadapi bukan orang-orang kafir yang dia tadi itu cinta damai, tapi orang-orang kafir yang musuhi is Islam. Ya tidak boleh serta merta. Oh ini kafir, jurus, jurus, jurus. Dirampok misalnya seperti kemarin itu ada perampokan sana, perampokan sini. Itu tidak benar itu. Bukan itu jihad. Karena itu harus diilmoni itu jihad. kepada siapa kita berjihad? kapan saatnya kita berjihad, itu semuanya ada aturannya. Nah, yang lebih penting lagi, jihad itu adalah bukan membunuh orang, tapi jihad itu adalah memberantas kebatilan. Kalau batilnya sudah tidak ada tanpa ada kekerasan, maka udah selesai targetnya batilnya ndak ono, Pak. Targetnya batilnya. Cuma kadang-kadang ada orang-orang yang mempertahankan kebati kebatilan. Lah itu dihadapi. Tapi itu semuanya harus didasari ikhlas, baru bisa menang. Duduk siap nyerang dok tapi tidak ikhlas. Nah kira no menang umat Islam kalau siap nyerang tok walaupun banyak harus ikhlas, tulus. Tutundolek nama bukan cari pengaruh. Diceritakan oleh Rasulullah ada satu daerah di situ orangnya penyembah pohon. Kemudian ada satu orang soleh mendengar lu ada pensirikan terhadap Allah tak tegur pohon ini saya akan tumbangkan itu pohon supaya tidak dijadikan sesembahan manusia dibawa kapak aduh kapak enggak pecok dibawa kapak semangat berangkat dari rumah untuk menumbangkan, untuk menegur uh, untuk menjatuhkan daripada itu po pohon. Woi, semangat. Setan bingung. Waduh, ini kalau pohonnya tumbang berarti orang-orang tidak menyembah selain Allah lagi. Akhirnya di tengah jalan dihadang sama setan nyerupah manusia. Pak, Mau kemana? Mau negor pohon. Lu ada apa? Lu itu bukan tugasnya kamu. Biar hidup sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinan masing-masing. Iku mulai biar niku omongane wong-wong itu gitu. Sesuai dengan keyakinan masing masing masing-masing gitu. Loh, ini perintah agama kita harus memberantas kesirikan. Tak lugurno. Eker-ekeran lu, jangan. Anda tidak punya hak, ini hak saya. Sebagai orang Islam. Sampai akhirnya terjadi pertikaian antara setan dengan orang tadi itu. Gampang, lowong Aceh ikhlas. Dibanting setannya diide ndasi. Apa tak pecok pisan raimu? Kata orang ini, apa saya bunuh kamu? Akhirnya setan nyatakan, maaf, maaf, kita damai. Saya salah, itu dan ini. Udah, pulang. Tapi sampean jangan teruskan. Itu kan haknya orang situ. Maneng, tukaran maneng, banting lagi menang ikhlas. Sampai akhirnya beberapa kali gitu. Gini Pak, saya sebetulnya mau menawarkan kepada Anda solusi. Nah, gitu. Kadang-kadang orang yang beriman itu kalah oleh urusan solusi. Paham ya? Ini ada solusi Pak. Apa solusinya? Apa maksud kamu? Anda ini kan bukan nabi. Anda kan bukan rasul. Lo nabi ada kok, enggak ada, ada diperintahkan sama Allah untuk menegur itu pohon. Kalau memang itu diperintahkan sama Allah, berarti ada wahyu kan? Ada kepada nabi dari itu. Ah begini aja. Anda kan perlu ibadah di atas dunia. Benar. Anda kan orangnya melarat. Terus gini. Daripada sampean tadi itu cari rumput soro-soro. Nanti dijual atau cari kayu. Atau jadi pegawai eh, pekerja kasar. Gimana kalau saya janji kepada kamu. Setiap hari ngirim duit untuk kamu. Yang cukup untuk kebutuhan kamu. Setiap hari anda enak ngajar terus bebas. Anda bisa moco Quran terus bebas. Anda bisa sholat terus bebas. Kenapa? Tidak kepikiran belanja, tidak kepikiran biaya. Saya penuhi biayanya. Setiap hari saya akan kirim duit untuk kamu. Dan Anda masih bisa beramal terhadap murid Anda, tetangga Anda. Lah, Lek urusan ini kadang-kadang kalah orang Islam ya. Temen aku. Ya temen, janji. Janji, awas lo ya. Kalau kamu luput, iya. Siap. Pulang, ya wis. Daripada saya repot-repot. Saya lebih baik banyak sholat ngajar, tenang. Kenapa? Biaya terus dicukupi. Besok dikirimi. Tepat. Oh, lebih sian. Ya. Hari kedua dikirimi. Hari ketiga dikirimi. Hari, ke, hari keempat kosong amplopi misalnya. Marah, oh kurang ajar digoroi saya. Ambil kapaknya berangkat. Nah, berangkat yang kedua saat lain dengan yang pertama ya. Berangkat yang pertama ikhlas, tujuannya untuk memberantas kebatilan tok tanpa ada tendensi yang lain. Berangkat kedua gara-gara amplopi kosong. Karena materi, karena duit. Ketemu di tengah jalan setan lagi. Mas mau kemana kata setan Mau tak Bongkar itu mau tak Tekor mau saya tumbangkan itu pohon Yang membuat orang syirik <laughs> Jangan macam-macam kalau sekarang kamu Gak bisa Mau apa kamu Mau apa Kata setan Tukaran terjadi pertikaian dengan setan Dibanting sama setan Diinjak kepalanya, jadanya diinjak Aisyah. Eh, Timpainya taraimu. Gimana kalau begini? Apakah ingin hancur kepala kamu? Damai, damai, damai tadi. dia. Ayo, ya, kok kalah aku ya? ya? Bingung dia. Padahal dulu saya menang. Kok sekarang kok kalah? Coba lagi, banting lagi. Loh, kok kalah lagi? Tanya, anda ini siapa sih? Siapa saya kah? Kenapa? Loh kok saya kalah? <laughs> Saya dulu tadi itu kalah dengan kamu karena kamu ikhlas dulu. Karena itu kamu, saya tidak berdaya melawan kamu. Sekarang, <laughs> karena duit, kamu kalah dengan saya, kata dia. Kamu kalah dengan saya. Dengan saya. Karena itu umat Islam kalau menang, kalau kepingin menang, yang ikhlas. Jangan karena duit. Lah kalau sudah karena duit, masih berak-berok sampai pedot gulumu. Dakwah, kalah kamu sama orang-orang kafir. Kalau kamu itu bukan ikhlas hanya karena duit, Walaupun pejabat kamu itu adalah umat Islam, tetap kalah karena duit semuanya. Pingin gimana caranya pondoknya cepet, bagus. Waduh, segala cara yang penting dapat duit. Tidak menang kalau begitu itu. Kepingin gimana caranya sepeda pancangnya ganti alpat ganti mercy misalnya kalau gini ini kalah umat Islam karena itu umat Islam itu bisa menang karena ketulusan umat Islam itu bisa eh, Islam itu bisa menang karena keikhlasan Islam itu bisa menang bukan karena apa-apa keikhlasan sing ikhlas dari bung Islam ojo kono dua duit. Nah, ini gara-gara karena duit ini akhirnya banyak yang kalah. Usahanya kita banyak yang sia-sia, Saudara. Nah, sekali lagi para ustad para dai, para kiai, ayo kompak. Duduk bersama. Kita harus faham bahwa kita umat Islam ini ada musuh, pasti. Dan bukan karena umat Islam ganggu, tapi itu sudah karena sunnatullah. Mereka itu pasti musuh kepada kita, walaupun kita menjadi orang yang paling baik. Walaupun kita tidak pernah mengganggu siapapun. Cuma yang jelas, bukan secara mutlak semuanya. Ada beberapa di antara mereka semuanya. Dan jangan mau Anda tergiur dengan harta karena harta tadi itu yang membuat Islam menjadi pecah, yang menjadi Islam itu menjadi lemah. Dadi ya wong sing ikhlas perjuangkan agama Allah, bahkan bukan karena mengharapkan harta, siap untuk mengorbankan harta, dengan lisan kita juga berjuang dan juga siap untuk mengorbankan jiwa raga kita. Mudah-mudahan Islam tetap jaya, dan kita menjadi orang-orang Islam yang siap membantu Islam. Amin Allahumma amin. Cuma saya ingatkan lagi, jangan sekali-kali mengadakan gerakan yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya bukan memperjuangkan Islam tapi mengacu keadaan umat Islam. Islam. Wallahu a'lam.